Ya, dengan Alex. Ya, silahkan Mbak Alex. Ya, terima kasih. Jadi, ya, apa dari segi namanya sebetulnya sangat tidak layak di dalam Mahkamah Agung. Jadi kalau Agung masa salah, salah-salah tepi, itu nggak mencantumkan eh, apa namanya tadi nama terdakwanya yang benar. Sangat tidak masuk akal itu. Jadi apalagi kalau tidak membuat keputusan untuk bisa dieksekusi. Jadi apa gunanya? Padahal itu kan harap keadilan terakhir di Republik ini di tingkat kasasi. Di situ aja nggak beres, berarti para hakim di Mahkamah Agung itu juga mungkin banyak yang cacat gitu menjadi sarjana hukum. Terima kasih. Iya, selamat pagi. Iya, Pak Teguh silahkan. Uh, eh, pengadilan memang tempat orang kesel mencari keadilan. Memang banyak ya saya lihat Ajaran itu yang nggak beres ya. Mulai dari, nah yang ngurus, mulai dari kecil aja yang di SIM ya. Ngurus tilang SIM itu, saya pernah ikutin beberapa hari lalu. Itu ngurus SIMnya itu, akhirnya sendiri datangnya setengah sepuluh. Masyarakat sudah datang jam delapan. Nah, ngurus simnya itu banyak sekali calo ya. Itu pasti main di dalamnya itu. Kok nggak ditindak ya sama orang-orang ya? Masa heran saya ya. Kok gak ditindak ya? Begitu masih didiemin. Jadi kalau kepolisian dulu bersih ya, di SIM juga bersih sudah bagus. Di pengadilan ini yang kurang gak diberesin ya. Harusnya ngambil tindakan ya. Eh, penegak hukum harus ngambil tindakan ya. Kenapa para hakim kok bisa begitu ya? SIM-SIM itu banyak, banyak dikerjain sama orang-orang itu ya. Dan itu bisa lolos di situ udah kelihatan mata itu. Semua pakai calo pakai apa itu kan melanggar hukum sebenarnya ya. Dia sendiri mau menegakkan hukum, tetapi di situ ada pelanggaran hukum didiamkan ya kok. Di depan mata sendiri didiamkan. Terima kasih. Oke. Pak Hari, selamat pagi. Pagi. Silakan Pak Hari. Ya inilah Indonesia. Hukum mana sih yang bagus di kita? Kalau dari nomor satu ya juga tempat pintu Ini kita ini orang pintar tapi karena suatu dan lain hal jadi pura-pura bodoh jadi itu lupa itu tanda petik saja lupa atau pura-pura bodoh jadi orang yang pintar jadi pura-pura bodoh itu ada sesuatu ada udang di balik batu terima kasih Pak Hendri selamat siang siang Mbak ya ini ya penegak hukum kita Mbak ya itu dari mulai penyidik-penyidik kita sampai pengadilan sampai Mahkamah Agung juga saya kaget Mbak itu aparat-aparatnya itu gimana ngetiknya itu dia salah nama salah ini saya juga bingung itu mereka itu kerjanya gimana sih sebenarnya nggak ada teliti sedang kita aja apa-apa harus teliti betul galaknya minta ampun mereka tapi kalau giliran mereka salah itu sanksinya merugikan rakyat itu dengan putusan-putusan mereka dengan mereka memperbal apa itu rakyat yang dirugikan oleh mereka mereka digaji nggak tahu saya itu kerja mereka itu gimana ya semau-maunya mereka aja mereka kerja itu gitu aja mbak makasih mbak baik terima kasih Pak Henry Pak Rudy, selamat siang siang silahkan Pak monitor radionya mohon dikecilkan dulu halo ya seperti Bapak yang tadi itu sudah benar cuma yang satu aja kebanyakan oknum pejabat kita ini kurang fokus kurang fokus kurang disiplin seharusnya disiplin itu dari atas melihat ke bawah. Kalau oknum yang benar langsung dipecat. Jangan dikasih peringatan melulu. Mereka kan makan gaji dari uang rakyat juga. Jadi kasihkan satu tindakan yang tegas. Jangan seenaknya aja, seudahnya dewe. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rudi. Pak Didi, selamat siang. Siang. Komentarnya Pak. Ya kalau kita ngelihat mah, ini modal sekali tiga uang. Emang pemerintah kita bobrok ya buat apa ada eksekutif kalau nggak bisa memilih aktif begitu juga sebaliknya mereka itu di otaknya cuma uang uang dan uang kalau nggak ada duit mereka nggak kerja itu coba anda lihat misalnya kalau kita salah dalam mengetik nama kemudian putusannya tidak batal demi hukum atau bahkan orang sampai salah eksekusi ada yang sudah bertahun-tahun masih tetap di penjara kalau saya mah gini aja bu ya saya ini cuma rakyat kecil, saya cuma bisa nonton nanti di akhirat aja semua orang-orang kayak gitu tuh. Makasih. Makasih Pak Didi. Bapak Joseph, selamat siang. Ya, nggak usah bingung, nggak usah heran. Ini dunia, jadi urusan dunia bisa kota kotak bisa diatur. Tapi kalau urusan akhirat, jangan coba-coba. Saya rasa itu aja, Bu. Baik, terima kasih Pak Joseph. Pak Zainal, selamat siang. Ya, Bu. Silahkan, Pak. Kalau pendapat saya di negeri ini memang yang harus diperbaiki di samping infrastruktur yaitu pengadilan pengadilan itu biasanya bisa jaksa, polisi, dan hakim terakhir itu biasanya itu dia minta imbalan mau ngasih berapa gitu pasti pasti ditanya mau ngasih berapa lawan kamu udah ngasih sekian. Ya, Baik, terima kasih Pak Sana. Pak Gilbert, selamat siang. Iya, ini sih nggak heran ya kalau putusan seperti begini ya. Tidak ada perintah eksekusi, namanya salah, dan lain sebagainya itu nggak heran nih. Ya. Jadi balik semua ini kan pasti ada sesuatu ini Ya kan, ada permainannya Gak mungkin mereka tuh mengerti, mengerti hukum Kalau sampai salah-salah seperti ini kan gak masuk akal Ada sesuatu, ini pasti Gitu aja, makasih Terima kasih Pak Gilbert Ayun, selamat siang Siang ya. Silahkan Bapak Itu kan orang Pak, bukan orang jujur Yang akan memakan suatu dengan bisnis jadi kalau menurut saya kalau cuma sekali kesalahan cuma ya namanya manusia. Tapi kalau berkali-kali berarti memang ada pengajaan. E, eh, mereka tahu pasti bahwa kalau eh, dengan salah administrasi pasti hukuman itu tidak bisa terlaksana dan itu pasti disengaja oleh hakim-hakim di daerah Saat maupun di MA. Saya kira nggak mungkin nggak disengaja kalau eh, kalau kesalahan dan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yan. Pak Rudi, selamat siang. Pak Rudi, silahkan komentar Anda, Pak.